Pak Bangun, selamat siang. Selamat siang, Mbak Dona. Iya, komentarnya nih Pak Bangun. komentarnya, ini persis kasus BLBI tahun 2000. Persis banget. Jadi ini pasti malingnya sama. Ini persis sama yang dilakukan di tahun kasus BLBI itu. Nah, jadi ini pasti ada orang dalam, ya, jadi benar kata Pak JK itu, nggak ada itu. Terima kasih. Selamat siang Pak Joko. Iya, itu kelihatannya eh, Edward Snowden tahu itu. Kalau nggak gitu, nggak waktu saat itu nggak pemilu itu Australia kelihatannya sudah nyasar gitu. Kalau KPK bisa kerja sama nggak usah repot-repot gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Selamat siang Pak Mulyadi. Oke. Iya menurut saya persoalan itu simpel Mas Hendri ini cuma dipolitisir kan ini dia minta pertanggapan kepada LPS. kenapa muncul jadi 6,7 itu di akhir itu didapat untuk siapa kapan timbul kewajiban yang 6 miliar itu yang 5,8 miliar itu jadi gampang itu di audit objektif independen siapa yang bisa muncul kewajiban itu paling uangnya kemana itu gitu aja kalau yang pernah bertanggung jawabkan gitu jadi jangan dipolitisir lah century itu cuma politisir aja itu menurut saya saya bekas orang bank nih ya buat auditor mati terima kasih Pak Mulyadi Pak Hidayat ya. Selamat siang, Selamat siang. Selamat dari berita uh, koran dan juga TV, radio ya. Itu anu pemiliknya sendiri, Robert Tantular itu, memiliki pernyataan terakhir di TV bahwasanya dia kaget malah ditransfer lebih dari satu triliun dan mempertanyakan uangnya untuk siapa-siapa malah yang dua triliun itu kembali ke BI dan menurut saya itu yang ngerampok belum tentu pemiliknya sendiri jadi rame-rame dan ini kayaknya juga ini raja umum ya kayaknya ini yang dihadapi mungkin kekuatannya terlalu besar mungkin harus ada pengajian pemimpin negara dulu baru ada keberanian untuk menindaklanjuti. Karena korupsi negara ini berkurir seperti anu apa terbanisir. Kalau zaman Orde Baru itu kalau tanpa korupsi istilahnya itu ada kepatahnya tanpa korupsi nanti ada revolusi. Nah kalau zaman anu zaman sekarang ini istilahnya tanpa korupsi nggak ada kursi jabatan. Mudah-mudahan untuk pemimpin berikutnya kalau dapat pemimpin seperti kelasnya Pak Jokowi atau ya, Pak Basuki ya mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini nggak ada lagi supaya yang gini juga bisa diberantas jalan mereka mungkin kalau zaman sekarang mungkin masih pada takut karena orang-orang yang yang ikut serta masih bercokol di sekitar semua terima kasih terima kasih Pak Hidayat Pak Robert ya halo ya silakan Pak saya ingin melihat pada posisi tahun 2008-2009 pertama ekonom mana yang menyatakan tidak ada krisis global ya. Lalu yang kedua, kenapa pemerintah pada zaman 2008-2009 itu memberikan peningkatan perlindungan simpanan deposito di bank menjadi 2 miliar. Yang tadinya hanya 500 juta, dinaikkan menjadi 2 miliar. Jadi itu adalah indikasi adanya krisis global. Lalu yang ketiga, negara-negara Malaysia, Thailand, Singapura pada zaman itu, 2009, menjamin seluruh deposito simpanan di bank-bank mereka sendiri. Jadi kalau indikasi katakan tidak ada krisis global, saya rasa JK ini akan ngomong. Padahal dia sendiri meningkatkan ya gabungan deposito yang dari 500 juta ditingkatkan menjadi 2 miliar dilindungi oleh negara. Jadi karena posisi pada zaman itu ada tahun politik, ya dibuat jadi begini. Jadi kita saya rasa harus clear. Ada krisis global kita akui. Terima kasih.